Walhamdulillah fi hadhil fursah. Nahnu fi sadadi hadhihi al-fursah al -tay. dan juga kebarokahan tatkala kita telah mendapatkan apa yang beliau tunjukkan dan beliau jelaskan kepada kita Allahul musta'an Al-hadir rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang insyaallah kita langsung saja kepada apa yang kita tunggu yaitu untuk mendengarkan nasihat dan juga taujihat dari Fadilatul Syekh Abdullah Al-Riyani.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 Dan beliau bawakan tiga ayat yang menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Sehingga khutbatul hajah ini adalah khutbah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah-khutbahnya dengan membaca tiga ayat yang menjelaskan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga supaya kita jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Di samping itu dibawakan juga dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa meyakini dan juga mengamalkan bahwasanya perkataan yang paling benar adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini dan juga mengamalkan sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah agar kita didekatkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perkara-perkara yang Allah murkai. Fadhali Syekh. فيسرني اللقاء بهذه الوجوه الكريمه وفي هذا المركز العلمي العامر وحديثي ان شاء الله جل وعلا حول كلمه التوحيد لا اله الا الله dan demikian menyenangkan hatiku kata Syekh pertemuan kita di markis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin memulai dari apa yang ingin saya sampaikan yaitu pembahasan kalimat la ilaha illallah. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة عظيمة جدا عظيمة الشأن الله عز وجل خلق الدنيا والآخرة من أجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله Kalimat tauhid adalah sebuah kalimat yang azimu sya'n yang demikian besar keagungannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan juga menjaga dunia ini tatkala mereka mempelajari dan juga mengamalkan kalimat لا اله الا الله وخلق رب العالمين سبحانه وتعالى الجنه والنار من اجل كلمه التوحيد لا اله الا الله dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka disebabkan karena kalimat la ilaha illallah وخلق الله جل وعلا الجن والانس من اجل توحيده لا اله الا الله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sabdakan di dalam surat adz-dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin Wa ma uridu minhum ayud'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma uridu minhum min dan kami tidak butuh kata Allah dari manusia dan jin memberikan rizki kepada kami dan juga kami kata Allah tidak membutuhkan dari jin dan manusia untuk memberikan makan kepada kami karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha huwa razzaq sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat وأنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل من أجل توحيده لا إله إلا الله Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan juga menurunkan ar-rasul disebabkan karena saking pentingnya dan demikian agungnya kalimat yang menunjukkan tauhid Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat la ilaha illallah قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya yang ini menunjukkan betapa tinggi dan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tidaklah kami menurunkan dari para rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sembahan kata Allah Subhanahu wa taala kecuali aku kata Allah maka kepada akulah kata Allah kalian menyembah. ويقول جل وعلا أيضا في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي لا إله إلا الله Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad ba'athna min kulli ummatin rasulan fi kulli ummatin rasulan ani wa wajtanibut tagut Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh kami mengutus seorang rasul supaya mereka menyeru kepada manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut Maknanya adalah merealisasikan kalimat لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل dan kalimat yang demikian agung ini yaitu kalimat la ilaha illallah maknanya adalah La ma'buda bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan-sesembahan yang ada yang berhak untuk diberikan padanya ibadah kecuali Allah. Maknanya adalah tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala berhak padanya diberi, diberi, diberikan padanya peribadatan kepada mereka فلا يجوز صرف العباده لاحد غير الله جل وعلا لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لأحد من الخلق dan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan kepada siapun jua la nabiyun mursal tidak pula diberikan kepada nabi yang diutus dan juga tidak pula kepada malaikat yang didekatkan dan juga tidak pula kepada yang lainnya. Wal ibadatu ma'naha ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah jalla wa ala wa yardah min al aqwal wal af'al wal a'mal al-zahirati wal batinah dan ibadah yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah al aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah jadi ibadah yang ini merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah setiap nama yang mencakup baik itu perkataan, perbuatan, baik itu yang zahirah yang nampak atau yang tidak nampak yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Maka ini adalah namanya ibadah. Yang demikian ini tidak boleh diberikan kepada siapapun jua dari makhluk Allah dan ini hanya boleh diberikan dan harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. والعبادة أنواع كثيرة ومنها الدعاء والاستغاثة والنذر فصرف شيء من هذا لغير الله سبحانه وتعالى شرك عياذا بالله Macam-macam ibadah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah doa ad Jadi seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kebutuhannya dan juga istighasah yaitu seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting dan juga nazar maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini maka dia telah berbuat شرك Allah الله سبحانه وتعالى فطلب المدد والعدد والولد من صاحب القبر من الولي الذي عليه قبه حرام لا يجوز بل هو شرك برب العالمين جل وعلا يناقض كلمه التوحيد لا اله الا الله dan seseorang memohon di kuburan yang di sana ada kubahnya untuk dia diberikan padanya harta, untuk dia diberikan padanya jumlah pengikut misalnya, ataupun keturunan, ataukah yang lainnya. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukumnya adalah haram. Dan yang demikian ini yang menjadikan asbab batalnya, rusaknya kalimat la ilaha illallah. فهذه من طلب المدد والعدد والولد لا يقدر عليها ولي ولا نبي ولا ملك انما يقدر عليها رب العالمين عز وجل wahdahu. Dan kuburan yang diminta yang disebut sebagai kuburan wali tersebut apakah dia minta pertolongan ataukah minta perkara-perkara yang lainnya dan juga anak yang diminta dari kuburan tersebut tidak mampu memberikan pertolongan dari apa yang dia maukan dan yang demikian ini adalah hak dan juga kemampuan yang seharusnya dia memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس لا يعلمون معنى هذه الكلمة العظيمة فلربما فسروا كلمة لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله وهذا tafsirun batil. Dan sebagian manusia di dalam memahami kalimat la ilaha illallah mereka tidak memahaminya sehingga mereka menafsirkan dengan penafsiran la khaliqa illallah tidak ada pencipta kecuali Allah maka sesungguhnya penafsiran dari kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang demikian itu adalah penafsiran yang batil فكفار قريش كانوا يقولون لا خالق الا الله وهم كفار يعبدون الاصنام والاوثان ويدعون اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وحاربهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم Buktinya adalah dari apa yang terjadi pada kufar Quraisy. Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Bersama, bersamaan dengan ini, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini, mereka adalah orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada Latta Uzza, Manat dan juga Thalita, dan juga Manat Thalithat al Ukhra dan juga dari berhala-berhala yang lainnya. Allah Azza wa الله عز وجل في كتابه الكريم يخبرنا أن الكفار إذا سئلوا من الخالق للسماوات والأرض فإنهم يقرون أن الخالق هو الله وحده قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله Dan orang-orang kufar mereka mengetahui dan meyakini kalau tidak ada pencipta selain daripada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya yang maknanya wahai Nabi jikalau engkau tanyakan kepada mereka orang-orang kufar siapakah yang menciptakan langit dan bumi maka apa yang dijawab oleh orang kufar tersebut mereka akan menjawab tidaklah yang menciptakan langit dan bumi kecuali adalah Allah فمعنى لا إله إلا الله ليس لا خالق إلا الله الكفار إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يرفضون dan orang-orang kufar mereka menafsirkan dengan penafsiran salah yaitu laisal khaliqa illallah maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Tetapi tatkala kita bawa kepada makna kalimat la ilaha illallah yang benar yaitu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah tidak ada sembahan yang benar yang pantas diberikan padanya ibadah kecuali hanya Allah maka orang-orang kufar tersebut akan menolak makna ataupun akan menolak kalimat la ilaha illallah. فلماذا يمتنعون عن قول لا اله الا الله؟ الجواب لانهم يعلمون ان معناها لا معبود بحق الا الله فلا يعبد اللات ولا العزى ولا مناة الثالثة الاخرى ولا الشمس ولا القمر ولا نبي ولا ولي ولا ملك لا يعبد احد الا الله عز وجل فرفضوا ذلك Mengapa sekarang tatkala kita artikan dengan makna yang sebenarnya dari mana kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah mereka tidak mau. Karena mereka faham tatkala mana kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah bihaqin illallah. Maknanya mereka tidak boleh menyembah kepada Latta, juga tidak boleh menyembah kepada Uzza, Manat, ataupun Hubal, ataupun kepada matahari, ataupun kepada yang lainnya. Sehingga tatkala mereka mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Demikian ini kemudian mereka menolak kalimat la ilaha illallah. فكان هذا واضح جدا أن معنى لا إله إلا الله ليس هو لا خالق إلا الله ليس المراد به توحيد الربوبية ولكن معناه لا معبود بحق إلا الله أي توحيد الألوهية Sekarang kita maksud sekarang bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah bukan maknanya tidak ada pencipta selain Allah. Kalau demikian ini penafsirannya dan maknanya ini masuk dalam tauhid rububiyah. Tetapi mana yang benar dari kalimat la ilallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diberikan padanya peribadatan kecuali Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Idzan ma yaquluhu ba'd ahli al-bid'ah wal ahwa wal jama'at ad-dallah fi tafsir kalimat tauhid wa anna al-murad biha tauhid ar-rububiyyah hadha zayg wa dalal. Sekarang kita paham tentang apa yang dimaukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Golongan-golongan bid'ah dan juga jamaatul dolalah. kelompok-kelompok yang menyimpang dari al mustaqim. Mereka memaukan bahwasanya la ilaha illallah hanya berhenti pada makna tidak ada pencipta selain daripada Allah. Dan yang demikian ini adalah kesesatan dan juga penyimpangan di dalam agama ini. فبعض الناس في هذا الزمان يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كثيرا وكثيرا ولكنه يتمسح باتربه القبور ويطوف حول القبور ويدعوهم من غير الله جل وعلا وينذر لغير الله سبحانه وتعالى للاولياء الموتى صرف العباده لغير الله عز وجل اذا لم يحقق كلمه التوحيد Sekarang kita banyak jumpai manusia banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat ini dengan sangat banyak sekali. Tetapi yang kita lihat dalam prakteknya, mereka ternyata berdoa di kuburan. Mereka mengagungkan kuburan dan tawaf di kuburan. Bahkan mereka memberikan peringatan kepada manusia dan juga mengarahkan kepada manusia untuk mengagungkan kuburan. Yang demikian ini adalah menunjukkan betapa kelirunya mereka di dalam memahami tauhid uluhiyah. Ikhwani al-kiram, كلمة التوحيد لا إله إلا الله عظيمة الشأن ولها فضائل كثيرة جدا من هذه الفضائل أنها العروة الوثقى وأنها كلمة الله العليا كلمة توحيد sebagaimana tadi yang kita bahas adalah azimatu sya'n Keberadaannya demikian besar. Di samping itu, juga memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan kalimat tauhid, la ilaha illallah, adalah kalimat tauhid ini sebagai urwatul wuthqa, yaitu tali yang sangat kuat. Dan juga Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihil karim لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله Demikian pula yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang agamanya. Bahasanya demikian jelasnya agama ini. dan juga tentang pengertian makna kalimat la ilallah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Qad tabayyana rusydu minal ghayyi wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tidak ada paksakan, tidak ada paksaan di dalam agama. Maka barang siapa yang ingkar terhadap tauhid dan juga beriman kepada Allah, maka keadaan dia sebagai orang yang berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. والله جل وعلا ايضا يقول في كتابه الكريم وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا لا اله الا الله dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimatnya orang-orang kafir sebagai kalimat-kalimat yang rendah dan hina. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat Allah hiyal uliya. Kalimat Allah yang tinggi dan mulia yaitu kalimat la ilaha illallah كلمة التوحيد لا إله إلا الله من أحب الكلام إلى الله عز وجل بل هي أحب الكلام إلى خالقنا سبحانه وتعالى Kalimat tauhid adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalimat yang paling tinggi di sisi pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallah yaitu maha suci Allah walhamdulillah dan kalimat menyatakan segala pujian bagi Allah dan juga kalimat Allahu Akbar dan juga kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah lah zat yang paling besar. وكلمة التوحيد من قالها صادقا فإن الله جل وعلا يكرمه بالجنة فأهل لا إله إلا الله هم أهل الجنة Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang demikian agung. Maka barang siapa yang mengamalkan kalimat tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikannya dengan surga. وقد جاءت أدلة كثيرة في هذا ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وشهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي ولو كان عمله قليلا dan tentang masalah keutamaan tauhid Sedemikian banyak dalilnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man syahida anna Muhammad Rasulullah." Barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa ana Isa Abdullah dan juga mempersaksikan bahwasanya Isa salatu wassalam adalah nabinya Allah dan juga rasulnya. Wa kalimatun alqaha ila Maryam dan juga dia mempersaksikan proses kejadian tentang lahirnya Nabi Isa salatu wassalam yaitu dengan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Dan juga dia mempersaksikan wa jannatu haqqun. Surga itu adalah benar adanya wa hakun dan neraka benar keadaannya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia adkhalahullahu jannata maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ala ma kana amal yaitu sekadar dengan amalannya maksudnya walaupun amalannya sedikit tetapi dia mempersaksikan demikian ini dengan benar maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث وان عيسى عبد الله اي عبد فلا يعبد كما فعلت النصارى عبد فليس ابنا لله عبد فليس ثالث ثلاثه عبد فليس الها لقد كفر الذين قالوا Inna Allah thalithu thalathatin. Dan sekarang urgensi dari makna hadis ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaknakan memaksudkan dari hadisnya anna Isa Abdullah wa Rasuli, maknanya adalah bahwasanya Isa adalah hamba Allah bukan anak Allah dan juga bukan bukan anak Allah dan juga bukan sebagian daripada zatnya Allah ataupun yang disilakan dengan istilah thalithu thalatha trinitas yaitu tiga kesatuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang kafirnya orang-orang Nasara yang memiliki keyakinan demikian ini bahwasanya Isa adalah anaknya Allah dan juga Allah telah mengkafirkan Orang-orang yang meyakini bahwasanya Isa termasuk dari tiga kesatuan Tuhan. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلمته أي كلمة الله ألقاها إلى مريم أي أن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن أي قال له كن فكان كما قال الله جل وعلا القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Dan sekarang makna berikutnya. Mana dari kata wa kalimatun alqaha ilal Maryam Dan juga kalian mempersaksikan tentang kalimat yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam. Maknanya di sini adalah proses kejadiannya Maryam yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan kun jadilah. Dan ini adalah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mampu dan berkuasa atas perkara yang demikian ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza aradallahu syai'an apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kun jadilah fayakunu maka jadilah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وروح منه أي عيسى عليه السلام روح من الله ليس معناه أنه جزء من الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا Dan sekarang mana berikutnya? Dari hadis ini, tatkala kalian mempersaksikan waruhum minhu dan ruh dari Allah maknanya adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Bukan maknanya ruh di sini adalah juz'um minhu, bagian dari ruhnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Maka tatkala pemahamannya demikian ini, maha suci Allah dari perkara yang demikian itu. Wa innama al-ma'na annahu ruh min al-arwah allati khalaqaha Allah. Faruhi min Allah ay khalaqaha Allah wa ruhuka min Allah ay awjadaha Allah. Wa Isa alaihi salam ruhuhu min Allah ay khalaqahu Allah azza wa jalla. Dan sekarang makna ruh itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ruh saya Allah yang menciptakan. Ruh kalian Allah yang menciptakan. Sekarang maknanya waruhum minhu dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam tentang proses kejadiannya Isa salatu wassalam maknanya bukan roh ini menunjukkan bagian dari rohnya Allah tetapi maknanya adalah roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini adalah merupakan proses kejadiannya Isa alaihissalatu wassalam dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. ومما يدل على فضل كلمة التوحيد وأن من قالها وكان متيقنا صادقا خالصا فإنه لا يحجب عن جنة الله جل وعلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه Sekarang kita berbicara pada perkara yang lain yaitu tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Fadilah kalimat la ilallah adalah seseorang tatkala merealisasikan tauhid la ilaha illallah dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ashhadu an la ilaha illallah wa anni رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة أي سيدخل الجنة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim barang siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dan juga anni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah. Maka tatkala dia mengucapkan yang demikian ini dengan keyakinan, syaratnya yaitu dengan keyakinan tanpa adanya keraguan, maka tatkala orang mengucapkan demikian itu, maka tidak ada penghalang bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. وايضا من الادله ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له انطلق فمن لقيت من وراء هذا الحائط من يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة Dan juga dalil yang menunjukkan tentang kutaman kalimat la ilallah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan intalik pergilah engkau dari tempat ini dan carilah orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah maka selamatkanlah dia dari azab api neraka. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن من قالها عند الموت كانت علامة على حسن خاتمته وأيضا بشرى بدخوله الجنة فقد جاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة Dan barang siapa yang mengakhiri tatkala datang ajal padanya dengan kalimat la ilaha illallah maka dia akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Yang demikian ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kana fi akhiri kalamihi kalimat la ilaha illallah dakhala al jannah guys. Barang siapa yang di akhir masa hidupnya kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yaitu ucapan ucapan tauhid tidak ada ilah yang hak kecuali Allah maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ولذلك وصانا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا شهدنا شخصا عند الاحتضار اي ميؤوس من حياته وصانا نبينا ان نلقنه لا اله الا الله فنقول له قل لا اله الا الله فانه اذا قال ذلك وكان اخر كلامه يرجى له الجنه Demikian pula jadi sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita mentalkin yaitu membimbing kepada orang yang sudah putus asa di dalam hidupnya untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka barang siapa yang tatkala dia di akhir hayatnya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia diharapkan untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahih Muslim ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى laqinu mautakum ay man kanu fi كانوا al-ihtidar wa fi siyaq al-maut laqinu mautakum la ilaha illallah Demikian pula sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim untuk kita mentalkin yaitu membimbing orang yang sudah putus asa dan hampir menjelang ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lakinu mautakum. Mananya adalah tatkala kalian menjumpai dari saudara kalian muslim dalam keadaan ihtidar yaitu proses berpisahnya roh dari jasad maka bimbinglah orang yang dalam keadaan demikian itu untuk dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ومما يدل على فضل كلمة التوحيد ما جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس في Hadith sayyidi al-istighfar. Demikian pula dari sekian banyak kutaman tauhid adalah kutaman tauhid yang ada di dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Sadad bin Aus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di dalam hadis ini tentang kutaman tauhid yang terkenal dengan Sayyidul Istighfar فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Dan yang dimaksudkan dengan Sayyidul Istighfar Istilah kitanya adalah tuannya dari doa-doa kita meminta ampun adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Allahumma anta rabbi ya Allah Sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku, kata hamba tersebut, adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam keadaan, engkau ketahui. Wa wa'dika, dan juga aku dalam keadaan janji, mendapat dalam keadaan, dalam janjimu Masta abu ulaka dan aku juga bertobat kepada engkau binikmatika alayya dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku wa abu'u Ubidambi dan juga aku kembali kepada engkau ya Allah dengan pengakuan dosa-dosaku yang banyak faghfirli maka ampunilah aku ya Allah wala yaghfiru dan tidak ada zat yang mengampuni dosa illa anta. Maka doa ini pun menunjukkan tentang pengertian seorang muslim tentang tauhid la ilaha illallah. Qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man qalaha min an-nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli al-jannah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada pagi hari sebelum sore dalam keadaan dia yakin dan mantap dan percaya kemudian dia mati maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala qala wa man qalaha min lailatihi qabla an yusbiha muqinan biha dakhala al-jannah. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid tadi, di waktu malam sebelum terbit fajar dalam keadaan dia yakin kemudian dia mati maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. هذا الحديث وهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء التي ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يحافظ عليه حتى يحظى بجنة الله جل وعلا. Selanjutnya sekarang yang kita sebutkan adalah hadis yang termasuk daripada zikir. Yaitu kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang disebut dengan zikir pagi dan sore. Maka hendaklah kita perhatian dengan zikir ini dan juga mengamalkan. Kalimat tauhid la ilaha illallah najatun min nari jahannam فقد جاء في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله dan kalimat tauhid adalah kalimat yang demikian menyelamatkan manusia dari azab api neraka. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahihain dari hadisnya Idban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan maka barang siapa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haramallahu 'alan nar maka Allah subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka untuk menerima jasad yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah yang tatkala dia mengucapkan kalimat la ilallah tersebut tidak ada niatan yang lainnya kecuali hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. هذه الكلمة عظيمة وفضائلها كثيرة ولذلك وصى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصوا بها أبناءهم وأهاليهم wa Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang demikian agung. Fadilahnya besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan juga kepada karib kerabatnya untuk mengetahui dan juga mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Faqad wassa biha Nuhun alaihi salam ووصى بها ابراهيم عليه السلام ووصى بها يعقوب عليه السلام ووصى بها جميع الانبياء ووصى بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Dan ini terbukti dari apa yang terjadi tatkala Nuh alaihissalatu wassalam mewasiatkan kepada kaumnya dengan kalimat tauhid. dan juga Ibrahim salatu wassalam berwasiat juga dengan kalimat tauhid. Dan juga Nabi Yakub juga demikian. Bahkan seluruh para nabi mewasiatkan kepada kaumnya, karib kerabatnya dan saudara-saudaranya dengan kalimat tauhid. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada semuanya untuk mengetahui dan juga mengamalkan kalimat tauhid. فأول رسل الله عز وجل هو نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة أوصى ابنه فقال تعالى أقص عليك الوصية ثم قال أوصيك بلا إله إلا الله كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صحيح المسند Demikian pula tentang apa yang terjadi pada Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Dia memanggil kepada anaknya, "Wahai anakku, kemarilah. Akan aku ceritakan dan aku kisahkan tentang sebuah wasiat kepadamu." Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada anaknya untuk berpegang teguh dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini sebagaimana yang ada di dalam kitab Sahihul Musnad yang ada di dalam Sahihul Musnad dari karyanya Al-Imam Ahmad. ثم بين له فضل هذه الكلمة فقال لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة قال لرجحت بهن لا إله إلا الله ترجح بهن لا اله الا الله Dan termasuk daripada keutamaan kalimat la ilallah yaitu tatkala kita lihat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila langit yang tujuh dan juga bumi yang tujuh ditaruh pada satu mata timbangan kemudian kalimat la ilaha illallah pada timbangan yang lainnya maka tatkala ditimbang langit yang tujuh dan bumi yang tujuh serta penghuninya selain daripada Allah maka niscaya rajahat maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh serta penghuninya dari selain Allah. قال له أيضا ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله Misalnya kita gambarkan lagi ya, ah. Misalnya kita gambarkan lagi Misalnya langit yang tujuh Bumi yang tujuh Berada di satu hamparan tanah Yang kita tidak tahu Ditaruh di satu tempat itu Kemudian tatkala dibandingkan kalimat la ilallah Maka bumi yang tujuh dan langit tujuh akan tertutupi dan akan terkalahkan oleh kalimat la ilaha illallah. وهذا خاتم النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا يوصي بلا اله الا الله Demikian pula dari pengakhir para nabi dan juga pengakhir para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat dengan wasiat agar kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah فقد جاءت احاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكلها صحيحه انه يقول قولوا يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اي تفوزوا بالخير والسعاده في الدنيا والاخرى dan demikian pula dari hadis-hadis yang sangat banyak sekali dan semuanya sahih semuanya benar dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia ya ayuhan nas wahai sekalian manusia qulu la ilaha illallah ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah tuflihu maka kalian akan selamat maknanya adalah kalian akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ومما يدل على عظيم وفضل هذه الكلمة كلمة التوحيد ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في حديث الشفاعة الطويل وفيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع لمن قال لا إله إلا الله ويشفع لاناس دخلوا النار فيشفع لهم النبي بالخروج من النار demikian pula yang ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid adalah sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik tentang syafaah yang panjang. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan syafaah, yaitu diperintahkan untuk memberikan pertolongan dan pembelaan kepada mereka ahli tauhid yang berdosa untuk dikeluarkan dari api neraka. فعند أن يسجد نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يوم القيامة ويستشفع الناس ويطلبون ان يشفع لهم الى ربهم يسجد تحت العرش ويحمد رب العالمين جل وعلا بمحامد كثيره وثناء عظيم فيقال له يا محمد ارفع راسك وصل تعطى واشفع تشفع فيقول عليه الصلاه والسلام يا رب امتي يا رب امتي Demikian pula tentang kisah di dalam hadis ini. Tatkala manusia lari ke sana kemari untuk mendapatkan pertolongan, maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus sujud kepada Allah di bawah arsh. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi kita, Ishfa tu syafa. Wahai Nabi, mintalah syafaat niscaya aku akan berikan syafaat kepadamu. Was'al tu'bah. Dan mintalah kepadaku, niscaya dari apa yang kau inginkan akan aku beri. Kemudian Rasulullah sallallahu menyatakan, setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari sujud kepadanya di bawah arash, kemudian Rasulullah sallallahu menyatakan, "Umatku, umatku, فيقال له انطلق فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أي وهو من أهل التوحيد من أهل لا إله إلا الله Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah kamu ke neraka. Carilah di antara umatmu untuk engkau keluarkan dari neraka walaupun keadaan dirinya hanya memiliki mithqala dzarratin minal iman walaupun sebesar ataupun seberat dari biji zarah, yaitu biji sawi dari keimanan untuk kemudian dikeluarkan dari neraka disebabkan karena dia memiliki kalimat la ilaha illallah فيفعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يعود مرة ثانية فيسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع قال فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari keutamaan. Rasulullah sallallahu wasallam mencari dari umatnya dan kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Kemudian untuk kali yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu wasallam bersujud kepada Allah di bawah arasy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabi kita, "Irfa ra'sak ishfa tushaffa was'al tu'ta wahai nabi angkatlah kepalamu ishfa tush is, ishfa tushaffa mintalah kepadaku syafaah akan aku beri engkau syafaah dan mintalah kepadaku perkara-perkara yang engkau inginkan nisaya aku akan akan aku beri engkau dari perkara yang engkau maukan maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi ummati ummati فيقال له انطلق فأخرج منها أي من النار من كان في قلبه أدنى أي أقل من مثقال ذرة من إيمان أي من أهل التوحيد لا إله إلا الله Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah tatkala hajahnya Rasulullah tatkala hajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyelamatkan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Pergilah engkau untuk engkau keluarkan umatmu dari neraka walaupun mereka adna, adna lebih rendah dan lebih rendah derajat keimanannya dari seberat biji sawi." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencari orang-orang yang memiliki keimanan yang lebih rendah dari biji sawi Dan ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. فيفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود مرة ثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفقة لأمته وحرصا على أمته فيسجد ويدعو رب العالمين ويثني عليه بالمحامد فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع قال فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي Kemudian setelah ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kali yang kedua, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan pada kali yang ketiga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali sujud di hadapan Allah di bawah arash. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, "Irfa ra'sak, was'al tu'tah, washfa tushaffa." Wahai nabi, angkatlah olehmu kepalamu, mintalah apa yang engkau minta akan aku beri dan mintalah syafaat akan aku beri syafaat. Dan ini menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan betapa cintanya dan kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Allah, umatku, umatku." Qala قال فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه adna أدنى من مثقال ذرة من إيمان أي ما كان أقل وأقل من مثقال ذرة من إيمان Qala fa'antaliqu fa'af'al. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Pergilah engkau." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki adna adna mithqala dharratin minal iman yaitu orang yang memiliki lebih ringan, lebih ringan dari beratnya biji sawi untuk dikeluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW pun mengerjakannya dan kemudian mengeluarkan mereka yang memiliki adna dan ajna, lebih rendah dan lebih rendah keimanan yang ada di dalam hati umatnya Nabi Muhammad dari biji sawi. Qala alaihi salatu wassalam ثم أعود فأخر أي في الرابعة ساجدا وأدعو ربي بالمحامد قال فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم Setelah melakukan kali yang ketiga, maka kembali lagi. Nabi Muhammad SAW sujud dan juga memuji dan menyanjung Allah dengan kebaikan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW kembali sujud dan Allah Subhanahu wa taala pun kembali memerintahkan kepada nabinya untuk mengangkat kepalanya dan untuk meminta apa yang dia minta dan akan diberi oleh Allah dan untuk memberi syafaat kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberi syafaat kepada nabi kita. Qala fa aqul ya rabbi i'dhan li ay fi syafa'ah i'dhan li fi man qala لا إله إلا الله إذن لي في من قال لا إله إلا الله Kemudian yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kali yang berikutnya, Nabi kita berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah, Ya Allah, izinkanlah kepadaku, Ya Allah, izinkanlah kepadaku untuk aku memberikan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada siapa saja yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. قال فيقال يا محمد ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada nabi kita yang demikian cintanya dan demikian sayangnya kepada umatnya Wahai, wahai Nabi, sesungguhnya pada perkara yang demikian ini, itu bukan merupakan hakmu. Tetapi demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, dan juga demi kemuliaanku kata Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yang melakukannya yang demikian ini. Dan aku akan keluarkan siapa saja dari neraka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. إخوان المسلمين إن كلمة التوحيد عظيمة جدا ينبغي لنا أن نعلم معناها وان نعرف فضائلها وان نتعلم اركانها وشروطها اخذنا معناها وبعض فضائلها في هذه المحاضره ولها اركان النفي والاثبات ركنان ولها شروط ثمانيه نسال من الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين Kalimat tauhid wahai saudaraku kaum muslimin adalah sebuah kalimat yang memiliki keutamaan yang sangat besar dan memiliki keagungan yang sangat besar. Dan kalimat tauhid ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari keutamaan dan juga keberadaan yang demikian agung itu memiliki rukun-rukun, memiliki pilar-pilar dan pilar dan rukun yang ada di dalam kalimat tauhid adalah an-nafyu wal itsbat. Yaitu di dalam kalimat tauhid itu harus adanya penafian, peniadaan dari kesyirikan dan juga itsbat penetapan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, pada kalimat tauhid yang agung dan besar ini memiliki syarat-syarat memiliki syarat-syarat dan syarat-syarat kalimat tauhid itu ada delapan dan insya Allah pada pertemuan yang kali ini kita cukupkan dan alhamdulillahi alamin subhanak asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaika